Qala al-muallif rahimahullahu taala Babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab pengertian tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Apa pengertiannya? Qala Syekh Saleh Al-Fauzan Munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? Lamma dzakara al-musannif rahimahullah fil abwab sabiqah setelah musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab-bab sebelumnya menyebutkan tentang at-tauhid. Apa itu tauhid? Apa hukumnya? Wa fadailahu dan keutamaan-keutamaan tauhid wa da'wata ilaihi dan dakwah kepada tauhid wal khaufa min diddihi dan mengkhawatirkan kebalikannya tauhid apa itu alladhi huwa syirk yaitu syirik bayyana rahimahullah fi hadzal babi ma'nahu maka dalam bab ini Syekh rahimahullah menerangkan apa maknanya tauhid itu li'anna ba'dhan nas yukhti fi fahmi ma'nahu karena sebagian orang keliru dalam memahami maknanya tauhid. Fayadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Dia mengira bahwa maknanya tauhid itu adalah mengakui tauhid rububiyah saja, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya yang memberi rizki, satu-satunya yang mengatur alam dikira maknanya tauhid itu saja wa hadza laisa huwal muradu bitauhid artinya tauhid bukan begitu wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi nusus allati saqal musannifu rahimahullahu taala tarafan minha fi hadzal bab. Artinya tauhid atau yang dimaksud tauhid adalah apa yang ditunjukkan pada nas-nas. Apa nas-nas itu? Dalil-dalil Quran dan hadis allati saqal musannif rahimahullah yang akan disebutkan satu persatu dikiring artinya disebutkan satu persatu oleh musannif tarafan minha sebagian darinya. Jadi tidak semuanya. Dalilnya banyak hanya musannif menyebutkan sebagian saja fi hadal bab dalam bab ini. Min annahu ifradullah bil ibadah wal khurusi minasyirik. Yang kesimpulannya semuanya adalah namanya tauhid itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah dan membebaskan diri dari syirik. Itu artinya tauhid. Wa atafa syahadata an la ilaha illallah ala tauhid Kemudian Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatafkan atau menggandengkan syahadat la ilaha illallah dengan tauhid. Tafsirut tauhid wa syahadati la ilaha illallah, pengertiannya tauhid dan pengertiannya la ilaha illallah. Kenapa dia gabungkan begitu? Liyubayyina anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi untuk menjelaskan bahwa maknanya tauhid dan maknanya la ilaha illallah itu sama. Maknanya satu, nggak ada bedanya. Maka kalau saya mengatakan tafsir tauhid sama dengan saya mengatakan tafsirnya la ilaha illallah. Tafsirnya la ilaha illallah adalah tafsirnya tauhid. Dalil pertama wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah yang maha luhur. Ulaika mereka itu Siapa maksudnya? Malaikat-malaikat, nabi-nabi, wali-wali, orang-orang soleh. Rupanya alladzina orang-orang yad'una yang menyembah mereka orang-orang musyrik. Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik itu ya betagun mereka mencari berusaha untuk mendapatkan ila rabbihim pada Tuhan mereka al-wasilata pada kedudukan yang dekat atau kedudukan yang tinggi. Oh, ada keterangannya di bawah ya. Mereka itu semuanya berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang dekat dengan Allah. Ayyuhum aqrabu manakah di antara mereka akarabu yang lebih dekat artinya mereka berlomba-lomba siapa yang bisa lebih dekat dengan Allah kita baca syarahnya yad'un ay yad'unahum min dunillah orang-orang musyrik menyembah mereka para siapa malaikat nabi dan orang-orang soleh min dunillah dari selain Allah wahumul malaikatu wal anbiya'u was salihun mereka yang disembah itu maksudnya adalah para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Wa ghairuhum dan selain mereka, apalagi biasanya wali-wali. Fadzamirul fa'il domirnya fa'il mana? Fi yad'un di dalam kalimat yad'un menyembah mereka yang menyembah mereka Fa'ilnya siapa di situ? Un, wawunya di situ, domirnya domirnya siapa? Raji'un ilal kufar kembali kepada orang-orang kafir. Artinya yad'una yang mereka orang-orang kafir menyembah pada siapa? Maf'ulnya dibuang. Siapa maf'ulnya? Maf'ulnya adalah yang disebut dalam isim isyarahnya. Ulaika, mereka tadi. Mereka itu siapa? para nabi, orang-orang soleh, wali-wali. Ya ayat lubun. Mereka mencari. Wadhamirul fa'ilu fihi raji'un ilal mad'uwin. Dhamir fa'il dalam kalimat ya kembali kembalinya ke siapa? Miliknya siapa dhamirnya? Adalah ilal mad'uwin pada orang-orang yang disembah minal malaikati wa nahwihim ya bertahun mereka orang-orang yang disembah itu mencari ila rabbihimul wasilah al wasilah ma makna al wasilah ma yutaqarrabu bihi ilallah apa-apa yutaqarrabu yang dijadikan pendekat bihi dengan ma ilallah kepada Allah fa makna tawassala ilallah amila amalan artinya Tawassala ilallah adalah mengerjakan amalan yuqarribuhu ilaihi yang mendekatkan kepada Allah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka berusaha mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Wayarjuna dan berharap mereka rahmatahu pada rahmat Allah. Lihat syarahnya. Wayarjuna rahmatahu mereka berharap pada rahmat Allah. Ai maksudnya la yarjuna ahadan siwahu. Tidak berharap kepada seorang pun selain Allah. Wa yakhafuna adzabah wa yakhafuna dan mengkhawatirkan mereka, takut mereka azabahu pada siksa Allah. Ai la yakhafuna ahadan siwa. Mereka tidak takut pada seorang pun selain Allah. Di malaikat-malaikat nabi-nabi, orang-orang soleh, wali-wali yang disembah oleh orang-orang musyrik itu, mereka sendiri mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka sendiri berlomba-lomba untuk bisa dekat dengan Allah. Mereka saja berharap pada rahmatnya Allah. Mereka saja takut dengan siksanya Allah. Gimana maksudnya? Coba kita lihat syarahnya. Al-ma'na li jamali lil ayah anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbir. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan anna haula'il ladzina yad'uuhumul musyrikuna min dunillah bahwa mereka yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah artinya orang-orang yang disembah oleh orang musyrik minal malaikah wal anbiya was salihin entah itu malaikat, entah itu para nabi, entah itu orang-orang soleh. Yubadiruna ila talabil qurbati ilallah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Allah. Fayarjuna rahmatahu ya khawfu wa ya khawfuna azabah. Mereka berharap pada rahmat Allah dan takut pada siksanya. Fa'idha kanu kadalika. Kalau mereka lakonnya seperti itu, amalannya seperti itu berarti kanu min jumlatil abid mereka itu termasuk hamba gitu ya buktinya kalau mereka itu hamba bukan Tuhan mereka juga ingin dekat dengan Allah mereka juga berharap rahmatnya Allah mereka juga takut pada siksanya Allah berarti mereka itu hamba lah kalau mereka hamba fakaifa yud'auna ma'allahi ta'ala Ya, terus bagaimana terus mereka disembah selain Allah bersama Allah? Gak nggak bener. Nyembah mereka itu nggak bener. Nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah orang soleh, nyembah wali nggak bener. Kenapa? Mereka itu hamba sama sama. Mereka juga ingin dekat dengan Allah. Mereka juga ingin mendapat rahmat Allah. Mereka juga takut dengan siksanya Allah. Wahum masguluna bi anfusihim. Mereka sendiri sibuk dengan diri mereka yad'un Allah mereka beribadah pada Allah wa yatawassaluna ilaihi biibadati dan berusaha mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah pada Allah. dan nah, terus kalau mereka sendiri sibuk dengan ibadah mereka, mereka sendiri sibuk untuk bisa dekat dengan Allah, bagaimana mereka akan beri manfaat kepada orang yang menyembah pada mereka? Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat ini dengan bab. Apa hubungannya? annaha tadullu ala anna makna tauhid ayat ini menunjukkan bahwa maknanya tauhid wa syahadati alla ilaha illallah dan maknanya syahadat la ilaha illallah adalah huwa tarku ma alaihil musyrikun meninggalkan kebiasaannya orang-orang musyrik itu artinya artinya la ilaha illallah Artinya tauhid adalah meninggalkan kebiasaan orang musyrik. Apa itu? Min da'watis salihin, menyembah orang-orang saleh, wal istiswa'i bihim, minta syafaat kepada orang-orang saleh, fi kasfid durri au tahwilihi, untuk menghilangkan bahaya atau memindahkan bahaya. Li'anna dhalika huwa syirkul akbar karena itu adalah syirik akbar. Jadi artinya tauhid adalah apa? Tauhid itu tidak cukup kita mengakui bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tidak. Artinya tauhid itu selain kita menyembah Allah juga harus meninggalkan kebiasaan orang-orang musyrik. Apa itu? Menyembah orang-orang soleh, minta syafaat kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena itu adalah syirik akbar orang musyrik dulu yang diperangi oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi kalian kafir, yang dikatakan oleh Nabi kalian musyrik, siapa yang mereka sembah itu? Ya orang-orang soleh. Patung-patung itu hanya simbolnya. Ini patungnya Lat, ini patungnya Uzza dan seterusnya. Yang mereka sembah malaikat-malaikat. Patung-patung hanya simbolnya. Mereka menyembah wali-wali, orang-orang soleh, malaikat. Apa karena mereka meyakini bahwa wali-wali, malaikat dan seterusnya yang mereka sembah itu bisa menolak bahaya dari mereka? Enggak. Bisa mengabulkan permintaan mereka? Enggak. Tujuan mereka apa? Supaya wali-wali, malaikat-malaikat, orang-orang soleh yang mereka sembah itu menjadi perantara di antara mereka dengan Allah. Kalau mereka minta sesuatu disampaikan kepada malaikat ini supaya disampaikan kepada Allah. Mereka minta sesuatu disampaikan kepada wali fulan supaya disampaikan kepada Allah. Syiriknya seperti itu. Maka kalau ada orang mengatakan aku sudah nggak syirik, aku sudah Islam dan mengucapkan la ilaha illallah, tapi prakteknya ketika berdoa pada Allah mintanya lewat perantara wali, mintanya lewat perantara siapa saja yang masih yang sudah mati ya di mintai untuk menyampaikan permintaannya kepada Allah itulah namanya syirik ya itulah namanya menyembah berhala lah beda dong yang saya sembah yang saya minta ini kan wali orang soleh kalau orang musyrik dulu yang dimintai kan batu dan patung dan seterusnya jawabnya apa ya sama saja mereka itu menjadikan batu-batu patung-patung itu hanya sebagai simbol saja ma yustafadu minal ayah kesimpulan yang bisa diambil dari ayat ini. Apa itu? Yang pertama ar-raddu 'ala alladziina yaduun al awliyaaa was shaalihiin Menolak keyakinan atau membantah orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Fi kashfid durri au jalbin naf'i untuk menghilangkan bahaya atau mendatangkan manfaat. Apa bantahannya? bi'anna haula'il la yamlikuna li anfusihim Bantahannya adalah yang mereka sembah itu wali itu orang soleh itu tidak bisa menolak bahaya dari dirinya dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya Gak bisa. Fakaifa yamlikuna dari kali Terus apa mungkin mereka bisa menolak bahaya dari orang lain atau mendatangkan manfaat untuk orang lain bisa nggak? Nggak bisa. Memberi manfaat untuk dirinya sendiri saja mereka nggak bisa. Menolak bahaya untuk dari dirinya sendiri saja mereka nggak bisa. Apalagi dari orang lain. Buktinya kalau mereka tidak bisa menolak bahaya dari diri mereka sendiri, mereka takut dengan siksa Allah. Berarti apa? Mereka nggak bisa menyelamatkan diri mereka dari siksa Allah mereka untuk selamat dari siksa Allah nah, mereka berharap kepada siapa kepada Allah mereka untuk mendapatkan rahmat Allah manfaat dari Allah nah dengan cara apa ya berharap kepada Allah maka menyembah mereka minta kepada mereka itu salah besar nah bahkan itulah namanya syirik bayanu syiddati khawfil anbiya'i wassalihin minallah menjelaskan betapa besar takutnya para nabi dan orang-orang soleh kepada Allah. Bahkan semakin tinggi tingkat iman seseorang, maka semakin besar rasa takut dia kepada kepada Allah. Semakin dia tidak merasa aman, semakin dia sering gelisah, takut kalau-kalau Allah akan menyiksa dia, takut kalau-kalau ibadah dia nggak benar, takut kalau-kalau ibadah dia nggak cukup dan seterusnya. Kalau ada orang merasa aman, merasa yakin pasti aku bisa melebus warga, itu menunjukkan apa? Lemahnya iman dia. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, apakah dosa yang paling besar? Dijawab, dosa yang paling besar itu adalah al-amnu min makrillah. Yang pertama merasa aman dari upadayanya Allah. Yang kedua, wal min ruhillah putus asa dari rahmatnya Allah. Orang merasa aman itu dosa paling besar. Afa aminu makrallah fala ya'manu illa al qaumul khasirun. Begitu juga orang merasa putus asa dari rahmat yang Allah itu juga dosa yang paling paling besar. Maka semakin bes, kuat iman seseorang, semakin tinggi keimanannya, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Wa bayanu rajaihim li rahmatihi dan menjelaskan bagaimana mereka berharap kepada rahmatnya Allah. Para nabi, orang-orang soleh, walaupun mereka itu banyak ibadah, orang-orang yang mutawari, jauh dari pelanggaran, mereka tidak hanya mengandalkan ibadah mereka, tidak, jadi mereka nggak merasa wes aku ibadahku wes oke mesti mau swarga enggak. Mereka tetap berharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena tanpa rahmatnya Allah ibadah mereka juga nggak akan cukup untuk masuk surga.